Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walaha ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Al-Fusul fi Siratul Rasul, mukhtasarnya, ringkasannya. Sekarang kita akan masuki pembahasan baru setelah menyelesaikan pembahasan seputar wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan sakitnya beliau. Disebutkan dalam riwayat atau dalam kisah yang lainnya bahwasanya Rasulullah SAW ketika meninggal dunia penyakit yang beliau rasakan diantaranya adalah pengaruh racun yang pernah disusupkan oleh seorang wanita Yahudi ketika perang Khaybar. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Saat itu ada seorang wanita Yahudiyah. Eh, gayanya nah barakallahu fikum ngasih hadiah potongan paha Paham ya? Atau salah satu potongan daging kambing yang sudah dipanggang. Kalau zaman sekarang ya sekitar maknanya sate itulah atau daging panggang. Diberikan kepada Rasulullah SAW padahal sudah disusupkan racun di situ. Eh? Perempuan Yahudi tersebut siapa namanya kemarin? Sekedar mengulang kembali biar tambah melekat. Siapakah perempuan Yahudiah yang menyusupkan racun eh, ke dalam daging kambing yang dibagikan eh, untuk Rasulullah SAW. Eh, siapa perempuan Yahudi tersebut? Antum eh, Hasan ingat nggak? Zainab bintul Harif Zainab bintul Harif Paham ya? Nah, itu yang menyusupkan racun. Kemudian salah satu sahabat ternyata ada yang meninggal disebabkan karena racun tersebut. Sehingga Rasulullah marah. Akhirnya menyuruh untuk ngejar wanita tadi, dikejar, tangkap, dibunuh gitu loh ya. Nah, siapakah salah satu sahabat yang terkena racun tersebut kemudian meninggal? Na'am barakallahu fi. Eh, antum al-akh. Antum ingat? Siapa? bisa bin bin Ma'rur. bisa bin Bara' bin Ma'rur. Na'am ahsan. Nah, Bishr bin Bara bin Ma'rur. Akhirnya Rasulullah marah. Eh, marah kemudian memerintahkan agar perempuan tadi dibunuh. Nah, ternyata di akhir hayat beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau terasa sakit. Terasa sakit di kepalanya, pusing kepalanya. Kisahnya sudah kita lewati kemarin ya. Nah, barakallahu fiikum disebutkan dalam suatu riwayat atau dalam suatu kisah bahwasanya itu termasuk salah satu imbas racun yang dulu pernah nah barakallahu fiikum Eh, eh, disusupkan oleh seorang wanita Yahudi tadi itu. Allahul musta'an. Karena waktu itu perempuan Yahudi ngomong, kalau kamu benar-benar nabi, tidak akan kena bahayanya. Tapi kalau kamu bukan nabi, kamu akan eh, kena apa? bahaya ratu tersebut. Rasulullah diselamatkan waktu itu pada perang Khaybar. Naam. Nah, setelah itu ternyata beliau meninggal dunia eh, yaitu pendapat yang sahih tanggal berapa kemarin? Tanggal 12 ya yang masyhur tanggal 12 Rabiul Awal La barakallahu fikum kemudian hari Senin. Untuk tahunnya kemarin tahun berapa kemarin? Tahun berapa? Ada yang mengatakan berapa? 10 atau 11? Paham ya? 12. Tanggal 12. Tanggal 12 kan? Tanggal 12 awal kan? Eh, tahunnya eh, kemarin ada perselisihan mengenai 10 atau 11-nya. Kesimpulannya yang masyhur hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Nah, kemudian barakallahu fi Beliau ketika meninggal dunia ada salah satu sahabat yang sempat tidak terima kalau beliau meninggal. Maksudnya itu kaget. Kok bisa? Sehingga sahabat tersebut marah-marah di hadapan para sahabat yang lainnya. Siapa sahabat tersebut? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Akhirnya <clears throat> ditenangkan hatinya oleh sahabat yang mulia. Siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Siapa namanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu? Ya eh, na'am. Masyhur, sering diulang-ulang. Ya, Lupa? Labas. Siapa namanya? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Antum? Al-akh, antum? Ya, Siapa namanya? Lupa? Labas. Siapa namanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu? Ahmad Ewa eh, Abdullah bin Utsman. Hasan. Abdullah bin Utsman. Utsman kunyahnya Abu Kuhafa. Abdullah bin Abi Kuhafa radhiyallahu anhu. Ditenangkan. Beliau berkhutbah di hadapan manusia. Kemudian menyatakan man kana ya'budun man kana ya'budu Muhammadan fa innahu qad mat wa man kana Abu Allah fa innahu hayyun la yamut. Barang siapa yang nyembah Nabi Muhammad maka sudah mati. Dan barang siapa menyembah Rasul yang menyembah Allah Subhanahu wa taala maka Allah taala zat yang Maha hidup tidak pernah mati. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Akhirnya luluh hatinya. Tenang hatinya dengan apa? Nasihat uh, Abu Bakar Siddiq anhu. Ya, kemudian beliau juga membacakan perkataan Allah taala dalam surat apa? Dalam surat Ali Imran ayat yang ke-144 itu, "Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul." Ini akhir ayat. Ikhwan fiddin azan wa sekarang kita akan bahas pembahasan baru mengenai haji beliau dan umrah beliau. Qala al-mu'allif Allah hajjuhu wa i'timaruhu. Haji beliau dan umrahnya beliau berapa kali? Lam yahud sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ba'da ma hajara ila had illa hajjatahu. Hadhihi. Artinya apa? Rasulullah SAW tidak berhaji setelah beliau hijrah kecuali haji beliau yang terakhir ini haji wada. Paham ya? Haji wada pada tahun berapa haji wada kemarin alhamdulillah Ewa, haji perpisahan kemarin tahun berapa? Ewa? Tahun berapa kemarin? Eh, 10. Tahun 10 Hijriah. Nah, barakallahu fiik. Tahun 10 Hijriah. Naam. Jadi beliau setelah hijrah ke Madinah, nah beliau tidak haji kecuali haji yang terakhir itu haji haji wada'. Naam. Wahya hajjatul Islam, hajjatul wada'. Yang mana itulah haji Islam. Karena haji Islam maksudnya rukun Islam yang kelima kan haji. Sekaligus haji wada', haji perpisahan. Wa amma umaruhu, adapun umrah-umrahnya beliau Fakunna arba'an. Beliau umrah empat kali. Al-Hudaybiyah allati sudda anha. Pertama umrah Hudaybiyah yang waktu itu dihalang-halangi. Ya kan? Pada kisah sunnah Hudaybiyah tahun berapa itu? Tragedi Hudaybiyah tahun berapa kemarin? Eh, tujuh atau enam kemarin Hudaybiyah. Hmm? enam enam Hijriah ya. Berangkat rombongan, ternyata Ketika sampai di perjalanan dihadang. Adapun kalau untuk umroh jangan. Kalau mau umroh tahun depan katanya. Terjadilah apa suluh Hudaybiyah, perjanjian yang seakan-akan merugikan kaum muslimin nah dan menguntungkan orang-orang musyrikin, namun dibalik itu semuanya kaum muslimin mendapat keberuntungan, bebas dakwah selama 10 tahun. Walaupun belum 10 tahun, baru berjalan kurang lebih berapa tahun kemarin? Langsung mereka gagalkan, langsung mereka batalkan, berjalan berapa tahun kurang lebih kemarin, teman-teman? eh, satu tahun lebih kurang lebihnya paham ya langsung digagalkan langsung dibatalkan mereka bikin ulah Allahul musta'an kemudian yang kedua umratul qada ini umrah qada umrah qada itu um, umrah menggantikan menggantikan yang waktu umrah Hudaybiyah kan enggak jadi pulang lagi tahun depan katanya itu pun apa syaratnya ketat nggak boleh lebih dari tiga hari kan Enggak boleh lebih dari tiga hari, kemudian boleh masuk ke kota Mekah dalam kondisi apa? Nah, barakallahu fikum, pedang-pedangnya bersarung, paham ya? Dalam artian enggak boleh ditampakkan gitu. Nah, barakallahu fikum, kemudian apa? Enggak boleh lebih tiga hari tadi itu. Ewa. yaitu umratul qada itu umroh menggantikan, menggantikan yang waktu Hudaybiyah dilarang tadi itu. Nah, wa umratul qada ba'daha, kemudian umratul qada ba'daha dua. Summa umratul ji'ranah tiga. Summa umratuhu allati ma'a hajjatihi. Kemudian apa? Kemudian umrahnya beliau yang bersama dengan hajinya. Berarti umrah digabung dengan hajinya. Karena pendapat yang sahih, yang mesur hajinya Rasulullah ketika haji wada' haji apa? Ifrat atau tamattu atau qiran? Eh? Qiran. Namanya, nah barakallahu fikum, haji qiran, yaitu digabung antara haji dan umrahnya. Na'am barakallahu fikum. Itu mengenai hajinya dan umrohnya. Sekarang mengenai perangnya. Sekarang mengenai apa? Mengenai perangnya beliau berapa kali? Kita lihat. Ada tuh khazawatihi wa bu'usihi. Jumlah peperangan-peperangan yang beliau ikuti dan juga utusan-utusan beliau. Kita lihat sini jumlahnya berapa? Amma khazawatuhu farwa Muslimun min hadithi Abdullah bin Buraidah ibn Husayb Al-Aslami. Adapun mengenai peperangan-peperangan yang beliau lakukan telah diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadisnya Abdullah bin Muraidah bin Usaib Al-Aslami an abihi Qala ghaza Rasulullah sallallahu tis'a asyrata ghazwatan. Qatala fi thamanin minhunna. Artinya Rasulullah SAW berperang jumlah totalnya berapa? Jumlah totalnya 19 kali peperangan. Tapi beliau ikut perang, perang langsung beliau sendiri ikut perang itu. Nah, barakallahu fikum yaitu 8 apa? 8 8 apa peperangan dari 19 tersebut. Lainnya itu utusan-utusan. Faham maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum. Wa amma Muhammad bin Ishaq, Muhammad bin Ishaq mu'arrikh ya, ahli sejarah Faqala kanat ghazawatuhu allati kharaja fiha bi nafsihi 27. Ada nukilan lagi. Saat itu peperangan yang beliau ikuti, beliau keluar dengan sendirinya, maksudnya beliau ikut gitu ya, dengan sendirinya itu kurang lebihnya na barakallahu fikum 27 kali. Naam. Wa kanat waktu itu utusan-utusannya beliau utus. Biasanya kalau peperangan kan ada utusan gitu ya. Naam. Wa sarayahu dan utusan-utusannya samanian wasalasin 38 utusan. 38 6 utusan. Wazada Ibnu Hisham, Ibnu Hisham ini juga termasuk apa? Mu'arrikh Ibnu Hisham. Ma'ruf kitabnya ya, As-Sirah Nabawiyah itu ya. Beliau menambahkan mengenai fil bu'us yaitu mengenai utusan-utusan tersebut ala Ibnu Ishaq. Ibnu Ishaq tadi mengatakan cuman kurang lebihnya berapa tadi? Nah, campur tadi itu, na barakallahu fikum 27 ya 27 Nah, kemudian ditambahkan lagi nah barakallahu fikum eh, <clears throat> menjadi apa? Menjadi 38. Nah, Wallahu alam kata beliau. Kesimpulannya barakallahu fikum hidakumullah, peperangan-peperangan yang disebutkan dalam Sahih Muslim itu yang sering jadikan rujukan yaitu 19 kali peperangan kemudian beliau berperang ikut terjun itu 8 kali peperangan. Nah, adapun kisah-kisah yang lainnya